Masya Allah Alhamdulillah kita lanjut sholawat lagi Yang tadi Alhamdulillah sambutan-sambutan Masya Allah Ucapan beliau Bapak Yakub Yakub Furkon Bapak Furkan Masya Allah Alhamdulillah kita bisa berjumpa beliau di sini Dan kita bangga Bahwa kita mempunyai Orang-orang seperti beliau-beliau ini Satu kebanggaan yang yang tidak bisa istilahnya kebanggaan yang luar biasa lah. Alhamdulillah kita punya profesor, kita punya doktor dari orang-orang kita. Kita wajib bangga sebagai bangsa. Alhamdulillah mempunyai orang-orang seperti beliau. Dan alhamdulillah juga ada satu pepatah yang saya membacanya senang banget. Di zaman ini kan banyak orang-orang yang ngenteni rambungnya. Kan gitu ya. Ngenteni nek wis sukses baru nyedak. Ada satu orang yang mengatakan, aku akan membantu siapapun yang membantu aku dalam mendaki gunung itu. Dan aku tidak akan membantu siapapun yang menanti aku di puncak gunung itu. Mudeng. Orang mudeng balen orang dewi Berapa apa-apa aku mau jalur, es jeruk ping pintu tak ulangi sana Ada Padha ini Aku akan bersama orang-orang yang bersama aku mendaki gunung itu. Dan aku tidak akan membantu orang-orang yang menanti aku di atas gunung itu. Betul tidak? Orang sekarang ini goreng tani yang duri, tapi nanti aku berhasil ayo aku gabung karo kowe. Tapi ini orang berhasil nyukur-nyukur ke kurang ajar. Ini ini bangsa kita modelnya kayak mana ini. Jadi hati-hati. Mari kita sama-sama membangun insya Allah bangsa ini bareng sekong isor. Ojo ngintap-intip, ngintap-intip. Apalagi nanti tahun 2014 ini tahun bangsa intip-intip. <laughs> Bahasa wong intip Insya Allah ya tidak usah bingung-bingung. Tahun ini mari kita bangkit bersama orang-orang seperti beliau-beliau ini Masya Allah. Orang luar biasa. Terus berjuang. Makanya dikatakan beliau tadi ilmu ini tanpa agama kacau. Orang punya ilmu renek landasan agama uripe stres. Pasti stres. Gue suka wang linglung. Saya lihat berapa profesor-profesor top tidak punya agama, bingung orang ngerti agama apa sing arep diane. Klinglang, linglung, mau kaya kebut. Makanya nih profesor-profesor kita di sini ini Masya Allah solawatan, dikiran, ngejak ayo khairun nas, anfa'uhum nas Ini luar biasa tuh. Ayo makanya aja jadi wong budu. Kita sebagai bangsa dan beragama Islam harus menjadi orang-orang Islam yang pandai dan cerdas. Sehat, wis pandai, cerdas, sehat, mulai nyenengke, fulus, nah, luar biasa. Orang yang pinter itu mesti sugih. Orang yang wong pinter gitu, pikir ora nek. Walaupun hidupnya sederhana tapi dia orang yang kaya karena dia tahu kesederhanaan itu pun juga manfaat bagi dia. Kalau orang yang punya ilmu dia bisa membedakan ini baik ini tidak. Sing ora duwe ilmu rada bodho nganyelke. Contoh sebagai penutur. ada orang yang tidak punya ilmu agama, ini wong bodoh ki nganyelke kabeh. Pergi ke masjid kebetulan wong bodoh ki dadi imam. Allahu Akbar. Ora imam nek salat dhewe ora salat ora dekne rumangsa bodho ora gelem dadi imam. Kabeh kon salat dhewe dekne ya salat dhewe. Dhewe salat. Buayane wis bodho kaya kusuk-kusuk. Oh, lumayan sih lumayan untuk pameran kusuk. Allahu Akbar. Oh, tangannya tekan melebar. barang. Aku tahu datang Pak Sulistio iki. Lah dekne iki senenge salat jamaah. Delalah sing paling ketok khusuk kaya khusuk-khusuk tenan iki sing paling bodho ku mau. Dijawel kalih. Tek ngene. Carane kan ngkei tondo nek iki tak dadekke imam ngono lho. Dijawel iki. Nesu. Kisah. apa to sing jawel-jawel. Dalam hati wong bodho ki wong bodho, dalam hati. sapa iki jale-jale kurang ajar wong salat iki khusuk-khusuk kok dijale delalah wong kene iki kok ora nek reaksi blas wong iki salate salat isya kok meneng terus ora ngerti bismillahirrahmanirrahim jawil nek kok banter mungkin model ora krasa lho malah bianter ngamal guys wong bodho wong bodho mengo ping apa jawil-jawil lah salate batal lho Makanya kalau orang yang punya ilmu baru tek, oh ngerti makmum ya. Bismillahirrahmanirrahim ngono. Ilmu itu manfaat. Aja dadi wong bodoh. Apapun bentuk ilmu itu bagus. Aja wong saiki kan lumangsane orang itu harus belajar Quran kok ya ndak Quran belajar ya Inggris ya belajar. Ngono lho. Iso basa Quran terus bisa ladies and gentlemen. Wah, ini rada ayu. Bar Quran tok ora iso lagi sing gentleman ora enek sing ngundang. Paling sing ngundang ya wong cemani kan ngono to. <laughs> Sanggrahan. Tapi kalau bisa ladies and gentlemen diundang dengan Amerika kono. Ayam ayam apa? Ayam e pitik. <laughs> Ayam pitik. Orang kalau tidak paham seperti cerita tak balenin dan ceritanya. <laughs> Ana wong ramu dengan bahasa Arab tekani wong Arab jenggoten wah ndelok jenggote rada dawa. Biasane rada dawa-dawa ki medeni. Sing pendek-pendek ini surah medeni. Sing medeni surah dawa-dawa ngono medeni menteleng ngene lho. Dalah teko nggone Pak Sulistia ki ora pernah ning Arab, pernah ning Jepang kok. Jadi bahasanya ya ya saku kurata ngono. Saku kurata garing ora dipopo lho saku kurata ngono maksudnya. Ora didit. Kebetulan didatangi beliau ini wong sing seneng karo wong-wong jenggotan. Apa jenggot dhewe ngono wong Seneng wong wong nek soleh ki mesti ketok wong apa dianggap kafe soleh. Manusia kalau baik itu ketemu siapapun mereka menganggap semua yang di depannya itu orang baik, itu wong apik. Lah Rasulullah ya. <laughs> iki aku ketukan wong-wong semua luar biasa. Gayane wong iki gremengan nganggo bahasa Arab, padahal bahasa Arab ya maca maulid kuwi mau. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Lah iki Pak Sulistyo iki wah kok pinter men bahasa Arab iki. Iki wah iki maca ngomong apa? Sing gayane siji. Amin ta nakuri jinon in bidi salam. Wah. Sing ngiptakul jannah la ilaha illallah. Iki bahasa Arab. Lah bener memang bahasa Arab, cuman ngomong apa iki ora mudengke ngene lho. Wong gur cerita bahasa Arab. Lan delalah tawadi sarapan. Ora mudeng arep ngomong karo iki gayane wis bacut ngomong wong Arab. Padahal ki aslinya ya logo lega kerja kon di daerah di daerah Nganjuk kan Asli Asline wong kono, cuman wajahe rada mancung sithik kaya wong Arab. Terus waktu itu harus salapan jaluk doa. Praisa ngomong ngomong oh boy bahasa Arab itu? Min silitil ayyam. Kowe arep Si anu Pak Sulis, oh, boy wis min silitil ayyam ki ndok. Mudeng bagi di sidik min til ayam. Nah, seko silite ayam lho maksudnya kan jok. Lawang wong nek ora mudeng bahasane, oh, Masya Allah, berarti ndok is min til ayam. Delalah teko ning sarek liwon Pak dia. Assalamualaikum Habib. Saya mau mengirimi Habib min silitil ayam. Aku yo kaget apa to dikirim min silitil ayam. Sak kresek sisan. Min silitil ayam sak kresek iki apa? Ndok jenengan kok ngertos ini? lho niku katanya orang sana katanya mencilitil ayam itu enggak nah, karena enggak tahu jadi kalau orang tahu insya Allah tidak akan tertipu orang mungkin ketipu makanya Alhamdulillah enak-enak wong toko ceramah ini yang masjid Jumatan kafalun alaina apa meneh kafalun alaina ini adalah wong-wong ini adalah nelayan-nelayan kapalun alaina ini maksudnya kapal ini loh. <laughs> Bahasa kapal kapalik kapalun alaina. Waduh. Lah nek dalane piye, Cek? Layarun alaina. Layar kaya ono layar lak dalani maksudnya. Lah ora mudeng. Uh, Allah, bahasa Arabe api. Keliru kabeh. Terus jelalah, dipek mantu sisa karo wong desa. Kayane Arab. Ya mantuku. Wah. Wahai mantuku, ya mantuku, khudil jalal wa tibaru fil bahr. Apa meneh jubu ojolo tebarno neng laut lah ngono kuwi apa inkana apapun ikannya oh. ki nyawur kabeh walaili lele la yo walaili tekan lagi itu wong nek ora duwe ilmu ya kaya ngono kuwi uripe Jadi dibodoh-bodoh karo wong. Makanya saya minta, wahai bangsaku dadi wong sing duwe ilmu agama sing kuat, ilmu umumnya ya kuat. Dadi ora dibodoh-bodoh karo wong-wong dobo, ngono lho. Katakan, Assalamualaikum warahmatullahi Ini siapa yang mengajar ini? Walah, tidak ada tuntunan ini. Ya wis, ben memang renek sing nuntun apa aku ki kebo dadak dituntun ngalor ngidul. Ora nek tuntunan memang ora usah dituntun, aku iso maca dhewe kok dadak dituntun. Ngono lho. Tadi aja bingung-bingung. Rumangsa teko suka Mekah teko Indonesia. Assalamualaikum. Ini tidak benar. Ini benar. Allah. Patut Alhamdulillah baik. baik. Melu saya. Enak terbangan Ya. Saya doakan juga untuk beliau-beliau yang ada di UNS bisa menjalankan tugas-tugas amanat dengan bagus dan insya Allah terus bangsa kita timbul sulistio-sulistio yang lain timbul doktor ibu siapa Sri yang Tina, Masya Allah. Ibu yang luar biasa. Ngewangi suami kaya ngono-ngono lho, Bu. Seneng seneng seneng yo, aja kaya lagi ini iki kerjasama yang bagus. Orang gara suami fulus bay, Mas. Ki belanja sesuk orang titit e piye, Mas? Ojo ngono. Bagaimana malam itu membahas tentang ilmu wong loro? Apa ora enak? Bahas bae podokimia kimiane ben terus mensenyawa apa piye. <laughs> Ya Ramadhan ya. Bismillah, jadilah itulah rumah tangga ki ngono ki. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ini pakaian-pakaian dadi uripe enak. Pinter, nek wis pinter insyaallah ora nek sing ngapusi blas. Orang pinter tuh Allah iki ngapusi. Ketok orang penipu tuh nek karo wong pinter semudeng. Oh, okay. setan kuwi. Enek wong pinter turu karo wong bodoh salat. Sing digodho sing dia. Godho salat sing turu ki dinengke soalnya bakal melek dhewe iki. Iki kok krungu teng, iki jam siji mesti melek walaupun orang aku beker mesti melek wong pinter mudeng nek salat wajib. Tapi wong bodoh ora mudeng mau dijawil ngamuk. La naudzubillah lah. Makanya orang bodoh itu gampang dinggo apa namanya setan itu mencari orang-orang yang untuk menjadi bolone. Makanya orang bodoh-bodoh sing nggo demo-demo ning dalan-dalan iki akeh wong bodoh. Bukan orang pinter itu orang bodoh kafe. Sing pinter paling siji, pinter mencari sesuatu, bodoh-bodoh wong bodoh. Setengah hari saya ketemu, satu hari seratus ribu. Allahu Akbar lah. Hilangkan ini, itu orang bodoh kafe. Daripada begitu mbak kowe kerja sing liyane, aja kerja kaya ngono. Ya hati-hati. Bismillah jadilah orang yang pandai, orang yang pandai manfaat bagi yang lain. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan kesidah. Hubbun Nabi حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أهل بيته نور نور ببرهان أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم كان منزلة عند الإله وجازه بإحساني يا طيب سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيب أشجار الموالي يا ترى هل أرى لحاكم عندكم أفضل الغلمانة أفضل الغلمانة أفضل الغلمانة يا طيبة I'm Alhamdulillah. صاحبكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيب sore. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ¡Gracias! yo adat pindo jumatane oh kanggo usali kanggo usali salate oh adat pindo adat pindo jumatane oh Allah Allah para kiai big dolly, محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصا بالفضيلة أحباه يا ربي وارضى عن السلام السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك الشفاع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام شقاء وهذا مطلبي أنا الشفاعة يا رسول الله يا يا يا نبي يا نبي صل على يلجأون لمن بياس تغفرون الله سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي عبد القادر الجيلاني حبيبي you. حبيبنا يا حبيبنا حب الرحمن سكان يا شيخنا يا شيخنا قريب العداد أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا أنتم طبيبنا يا خالق العداد ملك العالم يا ربنا يا ربنا اقبل ذنوبنا يا الله يا جوان يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن زكاه يا شيخنا يا شيخنا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا شيخنا طارق العالم الله إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله فردين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد يا هلا هلا وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده ورحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم في طراز التكريم اللهم صل وسلم مشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Dan mriki wonten penyuwunan donga Yang lagi sakit Bapak Untung yang dirawat di rumah sakit Dr. Un serta kesembuhan Mas Muiz yang sedang sakit di rumah sakit Pandanaran Boyolali serta untuk Ibu Nur Aini Babher dan Tufa Martini. Semoga Allah memberi kesehatan dan kesembuhan sempurna biniyati syifa'il ajil bisirril fatihah. Mohon doa untuk saudara kita jamaah aktif Ahbabul Mustafa yaitu almarhum Bapak Derajat Sri Widodo. Allahumma qillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa sikinul jannah ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa syiril fadha. Kodok-kodok melu selawatan, Alhamdulillah. Aji. Dan suara kodok itu renek sing fales. Dengerno nek enek sing males sore enek. Tapi nek jamaah sing males akeh. Kodok itu allah ilmu kodok itu ilmu suara yang tidak pernah males. Dengerin kan itu. Pas sampai. Makanya jamaah yang hadir nek melu selawatan melu kodok. Nah, supaya suara nadanya itu sama. Nek cici enek ah orang orang cocok. Makanya ilmu kodok itu luar biasa. Lu lihat enggak mono akeh muni kabeh. <laughs> Aji. Ya pisan-pisan kuwi nang desane dhewe-dhewe rungokno. Nek enek kodhok fales lapor aku, rekaman. Pakai duit ora. <laughs> Subhanallah, makanya manungsa aja kalah karo kodhok. Kuwi enek bi ana la. Keliru to suarane semlento dhewe iki. Miftahul jannah لا إله إلا الله آمين تقول جميل ليالي قوله في ليالي قوله في ليالي قوله في ليالي قوله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قديس القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الكريم والشاسع صلى الله عليه الحق الذي لا تنحس الأفراد بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه وما سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي مرشد مرشد مرشد غنى يا عيني وغنى فأغرابنا حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأها بالبشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة السلام المبين السلام المبين لنهضة التعيين لنهضة تعيين يا غرامي يا غرامي صلاة صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين نقطة التعيين يا يسير تهدى إليك كمطر نسيم تهدى إلى عليك saya dan seluruh yang hadir Jangan lupa menjalankan kewajiban-kewajiban kita Terutama sholat lima waktu Jangan sampai ditinggalkan Apapun halangan Lima waktu harus jalan Yang kedua Birrul walidain Berbuat bakti kepada kedua orang tua Yang ketiga Sambung tali silaturahmi Jadilah kita manusia yang saling Mengasihi bukan saling mencaci. Sambung tali silaturahmi. Jaga batas-batas agama. Aturan-aturan agama dijaga dengan bagus. Supaya apa kita hidup di dunia nanti selamat dan di akhiratnya pun juga akan selamat. Ya, bantulah orang yang di bawah kita atau orang yang tidak mampu. Baik dalam apapun hal, dalam hal apapun, baik ilmu, harta, tenaga apapun kita perbantukan kepada mereka. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita Minal muslimin muslimat yang saat ini lagi menghadapi ujian atau musibah Banjir terutama yang ada di daerah Pati Kudus, Jeporo Ini di saat ini ada orang Jepara juga yang mengikuti acara kita ini Ya Bapak polisi juga di sana Alhamdulillah beliau selalu mengikuti kita Dan doakan juga sebagian daerah-daerah di Manado ada juga di daerah mana namanya Jakarta yang lagi terendam istilahnya banjir. Semoga Allah mengangkat semua bencana dan diganti dengan kebaikan-kebaikan ke depan insya Allah. Dan kita doakan negeri dan bangsa kita semuanya selamat dari bencana dan musibah. Dan kita doakan juga semua kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada diberikan oleh Allah kekuatan dan kemenangan dalam menjalankan semua bentuk ibadah dan semua bentuk amal insya Allah mereka semua amal-amalnya diterima semua kebaikannya diterima dan semua kemaksiatannya diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang ada ke depan mereka adalah orang-orang yang selalu terjaga dari segala macam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala terutama Indonesia Indonesia ini setiap hari kita lihat di televisi isinya cuma bencana dan musibah mari kita bertaubat Taubatan nasuha, taubat yang tidak diulang kembali dengan kesalahan-kesalahan. Jangan kita anggap bahwa musibah ini musiman. Karena mungkin di bulan Januari kalau musim hujan, berarti alhamdulillah kalau memang hujan itu ya musimnya banjir. Betul menurut akal jenengan. Tapi kalau Allah menahan hujan itu pun juga mampu. Allah tidak menurunkan hujan seperti banjir yang naudzubillah min dalik kita lihat ini berapa hari ini? Mingguan ini di Pati dia nih. Belum tentu dosa orang-orang yang di sana Tetapi insya Allah mudah-mudahan kalau seandainya dosa orang-orang yang ada di tempat ini Allah mengampuni dosa-dosa kita Dan insya Allah Allah menghentikan semua musibah dan bencana yang ada di negeri ini Kalau saya lihat di Pati Pati itu saya dulu sering ke sana Pati ini di kota Pati dulu tidak tahu sekarang Tempat karaoke itu lebih banyak daripada masjid Karaoke nang teng pundi-pundi orang kudus orang Jeporo nek Arab karaoke nang Patise. Banyak tempat-tempat karaoke. Itu sudah kita kasih tahu pemerintah setempat dan sudah kita tahu tapi subhanallah dikasih izin semua. Sing ngijini sapa ya wallahu alam. Saya berharap insya Allah kalau nantinya memilih calon-calon pemimpin ke depan, carilah calon-calon pemimpin yang di otaknya tidak ada uget-uget. Mudah-mudahan. Orang enek kotoran. Supaya biar betul-betul otak ini memikirkan bangsa dan betul-betul memikirkan negara. Bukan memikirkan kantong demi izin-izin karaoke yang edan-edanan ini. Uang anak-anak SMA pulang sekolah itu malah jadi pemandu karaoke. Sing teko yo tua tuwek-tuwek umur 150 tahun. Sing SMA ki alhamdulillah bet, kula niki lancar sak niki. Pelanggan-pelanggan saya alhamdulillah wong tua-tua jadi ora kakean rakat. Paling tak pas baru satu lagu misalnya malam itu apa lagu apa lah lagu Jawa apa lagu Inggris gitu ini. Satu lagu is kesel wong 150 tahun. Kalau sing beda beda kayak kaya obat muli lima ngantuk tinggal mulai. Kantongnya dirogoi go mulai. Banyak lanang-lanang setan yang kelilian keluyuran kaya ngono Karena mereka tidak punya ilmu ilmu utak tekene rusak. Hati-hati wong wedok-wedok jangan gampang dirayu karo setan-setan lanang. Lanangan maudzubillah min dalik kerja ngalor ngidul gayanya keluar kota tapi golek wong wedok-wedok kaya ngono. Makanya saya lihat ada iklan di salah satu TV wedok al melentingu karo sing ngelus-ngelus mikiri lanange nang kono dolanan karo wong wedok liya gara wedi kena HIV. Eh wong-wong lanang, ojo tadi wong lanang sing ora tegas, jadi wong lanang sing bener-bener soleh. Akhirnya menjadikan anak dan istri Anda nanti bangga dengan Anda. Jangan anak istri cuma dibebani dengan berita-berita di koran bahwa Anda sebagai pencuri, Anda orang yang meninggal di hotel, Anda meninggal di tempat karaoke. Naudzubillah min dalik. Kata hal ini kan sudah banyak termasuk orang. Seorang anggota DPR meninggal dalam hotel bersama perempuan lain. Astagfirullahaladzim Kau yang mau pilih sopo Makanya kalau milih itu yang cerdas Wong wong kira-kira alah setengah-setengah aja mau pilih nek perlu rasa nyoblos Ini wong-wong tidak tidak ada sama sekali orang yang dipilih jangan nyoblos. Tapi kalau masih ada wajib atas kita untuk nyoblos. Ini wis orang ini oh coba pilih. Alhamdulillah nanti negara tidak punya DPR. Negara tidak punya pemimpin jadi malah penak. Soalnya apa? Lah yang ngono kabeh. Hati-hati ya, hati-hati, hati-hati. Ini akhir zaman. Maksiat itu dianggap seperti biasa. Kalau ada orang maling itu dimasukkan televisi kita gor ngelus dodo mesake kok ditangkap ya wong wedok ayu kok jadi tangkap KPK. Lu pada maling. Kita timbul rasa kesian sama maling-maling. Ojo kesian maling itu nek perlu ini sisan kabeh gak rampung. Wong maling negoro sakmono akeh. Ya Alhamdulillah kita dukung siapapun yang mendukung demi kemakmuran negeri dan bangsa ini. Kita tegakkan NKRI ini menjadi negeri yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oh, jadi isane wong-wong edan. Nggih. Tahun 2014 ini nanti sebagai anu, apa namanya? Kalau Anda kepingin selamat ke depannya ya iki tahun iki. Pilihan sing pas, tolak ukur. Pilihan wong sing cerdas, aja wong sing setengah-setengah. <laughs> sing linglung-linglung aja mbok pilih. Wis pi bakal gaya-gaya tok. Bayane nek pengamat pinter kabeh. Engko nek wis dileboni, lah bengak-bengok anti korupsi malah sing kecekel wong-wong kuwi lucu ta. Mari kita berantas korupsi. Pertama sing kecekel malah wonge kuwi. <laughs> Astagfirullahaladzim. Drun-drun mesak mesake tenan. Kurang apa to kowe iki uripmu? Ya hati-hati bangsaku mikir karo rakyatmu. Pikiren nek dadi pemimpin ke pemimpin sing apik hilangkan kemaksiatan dipati iki banjir ora rampung-rampung gara-gara karaoke ini ya mau akeh biyen tak iki ora mudeng malah perjalanan dari Solo ke Purwodadi di tengah-tengah jalan itu ada 10 karaoke Eli-eli letek-letek wedo, elek ngono yo ya, enek wong lanang sing tekel, lanang pekok tenan. Lanang ki bojomu luwih resik, luwih ayu. Lah ngopo dadak gruduk rono? ngisi-ngisi. Mending nek ambune apik, ambune ya ora enak. Minyak wangi ini minyak wangi sing rega 5000 sak botol dream. Wong wedok kaya ngono kok mbok oyak to drun drun bojomu ki ayu omah kowe nek kepengin ngono-ngono paranono bojomu kongkonen dandan. Kulak luweh ayu timbang wong-wong edan. Ya hati-hati jangan. Wis to zina di dunia ini dianggap biasa. Perzinaan itu biasa di dunia ini. Enteng. Wong ngambung-ngambungan saya kemarin dari Jakarta pulang ke Indonesia. Eh, pulang ke Indonesia. Pulang ke Solo. Di airport itu tak delok enak wong Indonesia, eh wong Indonesia, mbuh wong ndi lah. Modelnya kayak wong Indonesia, welek soalnya. Kurus garing klambi sewek kene, tangan ini semua tatonan. Sing wedok nek gua aku ya lumayan ayu, lumayan ayu. Dirangkuli di airport diambungi ning ngarepe wong Aku isin dhewe ya Allah Gusti, genahe sing sing duwe isin ki sapa? Sing nyambung ora isin malah sing nonton dadi isin ki terus piye? Nah itu nek saya ndelalah duwe kedudukan langsung tak tutuk wong loro. Tunggu ngono. Lah ora ndek kedudukan nutuk kok kena HAM. Hak asasi manusia telanjang di tengah jalan pun tidak masalah. Ini hak asasi manusia. Tidak boleh diganggu gugat. Kudo neng dalan itu. Inilah negara mulai dirusak karena hak asasi. Hati-hati, jangan ada hak asasi jaran. Nek kowe kepingin kaya ngono, dadi wedhus sik. Wedhus itu ambung-ambungan di jalan tidak ada orang yang good Lah nek wong menungso, delalah yoro ya rada ayu. Ya deg-degan to kene. Astagfirullahaladzim Gusti wong kaya ngono ayune kok ya dadak diambungi ning dalan. Kuwi sakjane nek diambungi ning gon kono kan di tempat tertutup kan lebih enak to. Lah ning dalan iki lak ngemeng ngiming wong sing umur 150 tahun. Saya Sing sakot aku kok wis kebacut tuwa. Zaman era saya dulu kok ora enek wong ayu <laughs> ya ngene. keluar dari wong tuwa. Nggih. Hati-hati, maksiat itulah pendatang mendatang maksiat ini mendatangkan bala. Bukan yang mendatangkan bala itu musim. ini musim hujan bukan maksiat. Wong Al-Qur'an cetha kok. Mbok golek lempengan gempa sithik. wah, apa sak Ada Adam kebumen. Lah kaya ngono jenengan kok ora bingung ku nek wis ida zulzilatil ardu zilzala. Kalau sudah Allah menggoncang ini semua dengan kiamat, apa yang Anda perbuat? Tidak ada. Makanya sebelum terjadi itu segera cepat bertobat. Sing dadi pejabat ya pejabat sing soleh Sing dadi aparat TNI Polri ya sing soleh Sing dadi masyarakat ya masyarakat sing soleh Sing dadi ulama ya ulama sing soleh Insya Allah kalau semuanya soleh bumi itu akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Itu pesan terakhir saya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Bapak Sulistyo insyaallah mudah-mudahan bisa mengembangkan ilmunya bermanfaat bagi bangsa kita ini insyaallah dan seluruh orang-orang yang baik di negeri ini insyaallah bangkit bisa menjadikan negeri ini adalah negeri contoh bagi negeri-negeri yang lain nggih insyaallah silakan اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر Kita doakan dulu Bapak Haji Hasan jatuh patah tulang di acara ini tadi dan lagi dibawa ke rumah sakit Konstanti untuk diobati.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 الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ ہمیں مد جانور سے گدرم اللهم اجعل اجتماعنا اجتماع مباركا اجتماع مرضيا وتفرقنا من بعدك معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله يا الله kita ya Allah dan kembali memiliki ya Allah menaikkan keadaan dosa dan ampun setiap dosanipun ya Allah dan tri tampi taubatipun ya Allah ingkang sami kedah utang untuk bisa membayar utang pun. Mungkin mugi baro gampil pun pada rezeki halal barokah. Hmm. Putara barang soleh solehah. Bihaki surat al-fatihah hmm. Bapikian Nabi Muhammad SAW Ya Allah Dan tamis dia penyunan kita Ya Allah Ingkang pun kita lahirakin Utawi sendiri Dan kabulakan sedaya Niat-niat kita ingat saya Ya Allah mugi-mugi cipta kempal wonten ing runggah. Kempal wonten akhirat ndherekaken panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jannatin na'im. Amin Allahumma. Sa anak putu kita sedaya Allah paringa hidayah, hidayah Islam, hidayah taufik dan sedaya paringa ingkang sami gerah, paringa gerah sing manfaat, paringa enggal sihat manfaat. Ya Allah, ya Allah, dirahmatika ya arhamar rahimin. Sedaya kelabu ya Allah Namun derek jauh pensinan ya Allah Ini tawakaltu ala Allah La haula wa quwata illa billah al-azim Hasbunallah ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir La haula wa la quwata illa billah al-azim Rabbana Rabbana atina fid hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adzabannar Jazallahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Subhana rabbika rabbil izzati amma وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Mari kita tutup acara ini dengan melantunkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Hiduplah Indonesia Raya Satu, dua, tiga Indonesia Tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Mandu ibuku Indonesia kebangsaanku oh Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Indonesia Imaku hiduplah ayamahku Hilang saku rayaku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah padanya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Dengan negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka anakku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka Hiduplah Indonesia Raya Alhamdulillah acara demi acara telah selesai Mari pembawa acara supaya menutup acara ini Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh